Kalau kita umat Islam mau prihatin. Artinya mulai bulan ini kita harus nahfadullah. Saya biasanya kemenangan itu datangnya kalau Allah dipelihara dalam perintah dan larangannya. Tidak mungkin Allah akan memenangkan hamba-hambanya yang melanggar perintahnya. Tidak mungkin suatu guru akan meluluskan seorang murid yang kertas ujiannya dirobek-robek tidak dijawab. Ya sudah jelas kita tidak akan menang-menang kalau kita begini terus. Saya bilang mas alat kecil-kecil saja kita sudah tidak punya apa-apa. Tulisan kita pakai tulisan Latin. Huruf Al-Quran kita sampingkan. Coba. Pakaian sudah kita tidak pernah kenal pakaian Islam itu yang bagaimana. Tanya pun tidak sudi. Lantas apa yang kita pakai sekarang ini sudah sudah? Pray, pray hari Ahad. Hari yang dari dulu mula ini praynya orang-orang Kristen karena mereka mau toto-toto pergi gereja. Dulu tuan-tuan besar Belanda waktu menjajah kita, hari Ahad ya tutup semua pabrik-pabrik. Sebab mereka Belanda-Belanda itu mau pergi gereja. Lah kalau hari ini kita juga ah pray hari Ahad, ya saking kebacutnya kita. Lah mau kita pray hari Jumat. Betul sudah saudara kita pergi ngantarkan jenazah di desa-desa itu nanti di belakangnya ada bendera palang merah. Salib. Jadi ini mayat ini diantarkan dengan salib. Salib Yunani itu, palang merah itu. Oh you Cross. Kenapa tidak diantarkan dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau bulan sabit merah? Sebab tidak ada larangan internasional kita memakai bulan sabit merah untuk rumah-rumah sakit Islam. Ini poliklinik-poliklinik kita ini. Islam? Kenapa tidak pakai bulan sabit Islam? Kok pakai palang merah atau palang hijau? Ini karena kita cuma tiru-tiruan saja. Wa amma tanggalan sudah jangan jangan ta jangan tanya lagi sudah. Hal-halnya habaib pakai tanggalan masehi. Ya ini sekarang ini. Jadi semuanya ini saudara-saudara yang menyebabkan kita harus prihatin. Kita mesti kembali pada Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan agama Allah ini. Untuk memenangkan syariatnya, untuk memenangkan kita punya diri, kita punya kepribadian, kita punya peradaban. Orang kalau tidak punya kepribadian cuma niru sana niru sini tidak akan menang, saudara. Betul, saudara? Jadi kita harus kembali kepada Allah. Konsekuen, kita pakai kita punya tanggalan, tidak pakai tanggalan lain. Kalau mau berhubungan dengan pemerintah, karena pemerintah masih memakai tanggalan umum, kita double. Islamnya kita taruh atas, Jadi 10 Muharram bertepatan dengan 10 Desember di bawah. Bukan sebaliknya. Ini satu percobaan. Kita mesti ingat sekarang tanggal berapa Muharram. Muharram, Muharram, bulan 1, bulan 1, Muharram, bulan 1, tanggal 9. Besok tanggal 10. Besok sunnah puasa. Itu mesti ingat terus. Saya dapat satu kiriman tanggalan, kalender. Daripada satu pondok pesantren besar, muslim. Demi Allah, bulan Islam satu digelapkan. Tidak ada Muharramnya. Tak buka satu Januari. satu Januari tanggal Islamnya tak periksa-periksa kecil sekali. Saya pakai kacamata baru lihat. Tahu-tahu dua safar. Jadi saya ini mesti membuka itu tanggalan menggelapkan satu bulan Muharram. Lah kalau dibilang iya sebab Muharram kantil pada tanggal Desember. kantil kan lagi kembali ke situ. Kenapa? Ah, keberatan apa dia muat itu Muharram? Pondok besar, saudara-saudara. Dan ahli sunnah wal jamaah. Coba. Inilah yang perlu kita robah, saudara-saudara. Ini asyurah.